Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syekh Rahman bin Nasir Sa'di yang sekarang masuki kitab Al-Mawaris. Kitab menjelaskan tentang Al-Mawaris. Mawaris jamak dari miras berarti waris, warisan. Qala Syekh rahimahullah wa al-ilmu bi qismati at بين مستحقيها dan al-mawaris atau waris tersebut yaitu suatu ilmu bikismatit tarikah ilmu tentang pembagian harta peninggalan baina mustahiqiha di antara orang yang berhak menerima peninggalan tersebut Berarti di sini dalam definisi ini muallif menjelaskan bahwa at ada seorang wafat meninggal dan dia meninggalkan harta maka harta ini diberikan dibagikan kepada yang berhak menerimanya dengan pembagian-pembagian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung inilah ilmu tentang eh, Al-faraid dinamakan juga dengan faraid atau ilmu waris. Ilmu ini termasuk ilmu Islam yang sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan Ibnu Majah bahwa beliau berkata "Ta'allamul fara'id wa 'allimuha wa huwa jinsa wa awwalu syai'in yunza'u min ummati." pelajarilah ilmu faraid ilmu waris kemudian ajarkan karena ini ilmu yang sering dilupakan mudah dilupakan dan ilmu ini yang pertama kali dicabut dari umatku Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain juga mengatakan yushiku alla yajida alla yajidani ما يخبرهما في مسألة الميراث أو كما قال hampir datang masanya kata Rasulullah di mana terjadi sengketa waris dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepada mereka hak mereka masing-masing. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan rinci tentang hal ini bagian dari memahami kitab Allah ya sebagaimana dijelaskan oleh muallif muallif mengatakan wal aslu fiha qauluhu ta'ala dan menjadi landasan dalam ilmu waris ini adalah firman Allah taala fi surat nisa dalam surat An-Nisa ayat 12 13 14 Allah mengatakan يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى قوله تعالى تلك حدود الله وقوله في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها لندسا لندسر دلم ilmu ini Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullah" dalam surat An-Nisa ayat 12. Ya. Ayat 12 sampai maaf, ayat 11. Kemudian ayat 12. Kemudian ayat terakhir dari surat An-Nisa. Allah menjelaskan yusikumullah fi auladikum Lidzakari mislu hazil unsayaini Allah mewasiatkan pada anak-anak kalian bagi laki-laki itu semisal bagian dua perempuan hingga firman Allah tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Allah menjelaskan setelah menjelaskan hak masing-masing rinci Allah jelaskan di sini setengah seperempat kata Allah sepertiga seperenam seperdelapan dua pertiga Dijelaskan rinci dari Allah Subhanahu wa taala tentang hak masing-masing dan siapa orang yang berhak dalam hal ini. Setelah Allah menjelaskan ini, menjelaskan pembagiannya, di akhir setelah ayat itu Allah mengatakan inilah ketentuan Allah dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam ketentuan ini dan ketentuan yang lainnya niscaya Allah masukkan dia ke dalam surga Ya, selanjutnya Allah mengatakan dan sebaliknya. Siapa yang ingkar dan berbuat maksiat menghargai Allah dalam hal ini dan, dan dalam ketentuan lainnya Syekh mengatakan Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di mengatakan bahwasanya bila dia sama sekali tidak mengakui adanya pembagian waris dalam Islam menentang itu maka Allah masukkan dia ke dalam neraka dan di dalam neraka dia mendapatkan azab muhin adab yang sangat menghinakan banyak orang beranggapan bahwasanya harta saya yang mencari maka saya berhak terhadap harta ini kepada siapa saya berikan betul kalau anda hidup tidak salah adapun bila anda wafat Wasiat sudah kita jelaskan. Tapi bila Anda wafat dan Anda ada harta, tidak ada urusan Anda lagi untuk membaginya. Ya. Dan jangan bagi sebelum wafat bila tujuannya lari dari warisan. Khawatirkan Anda mengingkari ketentuan Allah Jalla fi'ula. Allah ma'adil. Allah mensifati dirinya setelah menjelaskan pembagian masing-masing tersebut Allah mengatakan Inna Allah kana aliman hakima Faridatan min Allah Inna Allah kana aliman hakima Bagian seperti itu adalah ketentuan dari Allah Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana Maka Allah yang maha mengetahui tentu tahu bagi siapa yang berhak Siapa bagi dia yang lebih berguna Maha hakim, maha hikmah, maha bijaksana tentu tidak akan menzalimi seseorang pun juga berbeda dengan tradisi dan cara orang-orang membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Jalla fi'ula bukan hal baru semenjak masa jahiliyah Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya beliau menjelaskan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayini Allah memberikan wasiat kepada kalian dalam pembagian harta untuk anak-anak kalian laki-laki dan perempuan satu banding dua tradisi Arab jahiliyah bahwa mereka tidak memberikan warisan sedikit pun bagian dari warisan kepada anak perempuan dan kepada anak laki-laki yang masih kecil tidak mereka berikan sama sekali tidak mereka berikan ini tradisi mereka. Nah, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, mereka mengatakan semoga Rasulullah lupa akan ayat ini. Allah tidak lupa. Sehingga Allah jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut berapa bagian masing-masing. Tradisi mereka, mereka sebelumnya hanya memberikan harta warisan itu untuk anak laki-laki yang tertua yang kecil tidak dapat, perempuan tidak dapat, istri tidak dapat. Maka salah seorang sahabat Rasulullah ketika wafat, istrinya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya bapak dua anak wanita ini berperang bersama dan dia wafat." Dan hartanya diambil semuanya oleh pamannya. kalau tidak ada anak laki-laki, diambil oleh pamannya semuanya atau saudara dari si mayat. Bila mereka tidak punya harta, tidak ada yang mau menikahi mereka. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil saya ini." Kita lihat lagi sebagian tradisi kalau yang ini hanya dapat laki-laki saja, perempuan tidak diberikan. Ada tradisi lain yang sebaliknya. Sebagai apa? Raddatu fi'il atau efek balasan terhadapnya hanya bagi laki-laki kami bikin sekarang di tradisi kami perempuan saja dapat laki-laki tidak dapat karena kan perempuan yang tidak bekerja laki-laki yang bekerja harusnya perempuan saja yang dapat laki-laki tidak dapat dia bisa cari lagi yang lain maaf ini tradisi di beberapa daerah di negara kita dan ini berasal dari negara lain sebetulnya dari India maka warisan hanya untuk perempuan saja laki-laki tidak dapat warisan Ya. Ini tentang Allah. Allah mengatakan, "Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu." Hmm? Siapa yang durhaka menentang Allah dan berbuat maksiat kepada Allah dan tentang ketentuan yang Allah menjelaskan kata Allah, Allah adil. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Dengan perbandingan yang sangat adil. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan satu bagian. Anak perempuan. Anak kecil pun dapat, bahkan janin pun dapat ya dinamakan dengan mirasul hamal maka ini dia pembagian yang adil dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung menjelaskan ini dari langit berbeda dengan kewajiban yang lainnya salat rinciannya Allah hanya mengatakan waktu salah dirikan salat tapi rinciannya Rasulullah yang menjelaskan. Hmm. Ya. Zakat, wa'atuz zakat. Tapi rinciannya, apa saja harta yang terkena zakat, berapa nisab zakat, dan berapa yang dikeluarkan, Rasulullah yang menjelaskan. Puasa juga demikian. Haji juga demikian. Tapi ketentuan waris Allah yang langsung menjelaskan seperberapa seperberapanya nas dari Allah Subhanahu wa taala agar para ahli waris ini tidak berebut harta dan tidak merusak hubungan baik sama mereka dikarenakan harta ini si Allah Subhanahu wa taala memang penting dalam kehidupan manusia tetapi statusnya la ta'dilu janaha ba'udah lebih berat daripada sehelai sayap lalat maka janganlah dalam langkah merebutkan sehelai sayap lalat ini anda meninggalkan syariat Allah meninggalkan firman Allah dikhawatirkan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya wal billah untuk keluar dari hal ini solusinya pelajarilah ilmu ini dan ajarkan dan ketika pembagian hisabul miras ketika pembagian perkaliannya butuh ilmu matematika ilmu matematika tidak terlalu sulit dibandingkan matematika yang dipelajari oleh kaum muslimin sekarang ya. maka ini sangat dibutuhkan ilmu ini dan pelajari dengan baik-baik jadi sebagai pengantar saja untuk pertemuan ini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya rinciannya wabillahi taufik Baik, jazakallah khair pada Ustaz Batarwani Tarmidhi atas mukadimah dan penjelasan dari ahamiyah atau pentingnya mempelajari ilmu waris dan bahwasanya ini adalah merupakan salah satu syariat dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara langsung kepada hamba-hambanya. Dan pendengar setelah pemirsa TV Roja kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung terkait dengan pembahasan ini silahkan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat untuk uh, pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Ibu Lia dari Tangerang. Baik, ahlan Ibu Lia, silakan. Uh, Ustaz, saya mau nanya, uh, ini uh, kalau orang yang janda itu yang mempunyai anak yatim itu wajib zakat atau tidak ya? sedangkan kita itu nggak punya penghasilan gitu hmm. terus tentang bentar ibu Lia ya. ibu janda iya suami meninggal berarti atau gimana meninggal meninggal warisannya ada ada sudah dibagi uh, maksudnya dibagi gimana tuh Ya, itu yang akan kita bahas pagi <laughs> ini dan bagian selanjutnya Ibu. Ya, ya, Dibagi ya. warisan suami. Suami meninggalkan apa aja Ibu? Uang rumah segala macam nggak ada? Iya, rumah, mobil. Rumah, mobil. Uh, ibu seistri beliau kan ya? Iya. Anak berapa orang? Dua. Anak dua laki atau perempuan? Laki perempuan. Satu laki perempuan, satu laki satu perempuan. Orang tua dari suami ada ibu? Udah nggak ada. Baik laki, ya. Berarti ini semuanya dibagi dibagi warisannya untuk ibu seperdelapan, sisanya untuk anak tujuh dibagi dua banding satu ya e, dengan ini ibu masih bisa, belum bisa bertahan hidup untuk anak-anak masih kekurangan hmm, jadi gini Ustaz, saya yeah. tuh nggak bisa ngolah uang, saya tuh tinggal suka dagang, saya nggak suka apa-apa, saya sukanya di rumah aja gitu. Alhamdulillah gak ada masalah ibu. Tapi kalau ada teman atau kerabat yang punya usaha, sertakan modal di situ ketipu Ustaz saya udah pernah nyoba ya ketipu itu malah ketipu banyak ratusan gitu ya. Iya. Maaf Ibu. Ibu ketipu. Iya, kalau habis hartanya? Enggak, ada, masih ada. Uh, agar tidak ketipu Ibu, itu dengan kerabat atau orang jauh? Uh, dengan kerabat dan orang dekat. Allah Ustaz. Ya, ketika ibu menyertakan modal, minta jaminan sesuatu dari dia, baik jaminan surat tanah atau apa, sehingga ketika itu terjadi ibu aman hak ibu Iya, ya. ada jaminan gitu. Ustaz. Ya, itu gini Ustaz, saya tuh nggak suka apa-apa, jadi saya nyari uangnya melewati asuransi itu gimana Ustaz memutar uangnya lewat asuransi gitu. Eh, asuransi nggak boleh ibu itu mengandung unsur riba dan gharar. Ya. Uh, terus ini Ustaz kontrakan ya saya kan juga nggak suka ya keluar juga nagi-nagi kontrakan ataupun saya juga nggak suka sama dunia sama dunia begitu lah. istilah saya udah biasa di rumah gitu teman saya menyicil kontrakan itu dengan saya tapi tanpa pengatuan saya dia menjual dua kali lipat dengan harga uh, dari saya gitu itu menjual maksudnya apa ibu ya, dikontrakan lagi enggak dijual dengan orang lain gitu dengan Bi pihak kedua bisa jual kontrakan ke orang lain tanpa ada surat-suratnya suratnya dia megang Ustaz. Kenapa Ibu berikan kepada dia qadar Allah masya Allah. Saya orangnya terlalu percaya aja Ustaz. percaya. Jangan Ibu, masalahnya Ibu ada anak yatim. Iya. Yang harus Ibu ada hak mereka di sana dari ini kan kontrakan warisan suami. Iya, itu dijual sama teman, saya jual 180, tapi teman jual dengan 300. Oh, sebentar, Ibu jual ke dia. Enggak, dia mencicil dengan saya karena saya kan nggak suka dunia begitu ya saya saya saya senangnya di rumah tak capek gitu ya saya nggak mau capek-capek saya maunya di rumah aja gitu dia menyicil dengan uang dengan saya sebulan 3 juta selama lima tahun yeah. nah udah gitu tanpa sepengetahuan saya dia jual dengan dua kali lipat nggak apa-apa boleh haknya dia biar dia Oh, apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Saya pikir tadi dia ngontrak kemudian dijualin. Kalau ibu jual ke dia, dia jual ke orang lain nggak ada masalah ibu. Oh, Allah ya. memberikan keuntungan kepada dia dengan cara demikian nggak ada masalah tapi dia belum lunas ke saya. Enggak apa-apa, Ibu. Oh, oh apa-apa. Ya udah itu aja. Baik. Terima kasih. Allah ya. ya. Uh, seperti ini ya, sering terjadi ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang wanita hmm? antadilla ihdahuma fadzakir ihdahuma al-ukhra. Bahwa persaksian wanita itu dua dengan laki-laki satu, mereka dua. Rasulullah mengatakan suatu aklin wadiinin bahwa perempuan tersebut ya seperti tadi uh, kurang berpikirnya dan uh, agamanya kurang karena kurangnya agamanya karena ada masa tidak sholat, tidak puasa, haid kurang akalnya karena seperti tadi artinya rusak banyak saraf-sarafnya ketika melahirkan sehingga pelupa dan lain-lain walhasil bila beberapa hal jalan sudah ditempuh ya, tapi kalau umpamanya tadi tertipu dalam permodalan ya seperti yang saya anjurkan tadi itu dengan meminta barang jaminan minta barang jaminan sehingga tidak akan tertipu insyaallah taala kalau tertipu juga ha, berikan ke lembaga yang lebih aman itu malu tambil umpamanya atau kepada syariah untuk diputar modal anda kalau dengan perorangan khawatir untuk ditipu dengan kerabat atau dengan teman dekat andai ini pertanyaan beliau tadi apakah ada zakatnya ya, ya, ya. tetap ada zakat bila sampai nisab dan haulnya untuk baik harta anak yatim itu ya tetap ada zakat dan nisab bila sampai haul dan nisabnya wabillahi taufik Jazakallah khair demikian Ibu Lia di Tangerang barakallahu fiik dan semoga ini bisa difahami Bu ya. Semoga memberikan kemudahan bagi Ibu dan dalam merawat anak-anak jazak jazakallah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk yang kedua. Silakan. Halo. halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Fajri di Solo, Pak. Pak Fajri? Iya. Baik, dikeraskan sedikit suaranya, Pak. Dari Solo silakan. Iya, Pak. Halo, Pak. Saya mau menanyakan Pak Ustadz Iya. Kurang jelas suaranya Pak Fajri. Dalam keluarga saya, mm -hmm. itu ibu saya kan sedang membagian uh, eh, yang sudah meninggal dan ini sedang membagian waris. Oh, kurang jelas. Jelas ya, Hasan? Kurang, Pak. Dikeraskan sedikit, Pak Fajri. Uh, halo? Iya, silahkan Pak. Iya. Dalam keluarga saya, ibu saya... Pak Fajri, kalau bertanya nggak apa-apa. Lupakan tradisi solo dengan suara pelannya. Oh, iya. <laughs> ya, uh, <laughs> itu uh, ada kejadian di keluarga saya pak ya nah pada sekarang kan sedang pembagian waris ya ya eh, itu yang saya yang sudah meninggal sekarang kejadian yang meninggal yang, yang, kakek ya berarti ya iya eh. ya ini ibu saya kan sedang ada pembagian waris oh antum dari ibu kakek ada anak perempuan terus ya, betul Nah, sekarang ada kejadian bahwa anak yang kedua itu, yang putra itu kan tinggal dengan eyang saya. Uh, eyang ini, kakek ini, kakek, eh, eh, iya, tinggal punya dengan. anak berapa orang? Empat. Empat. Empat, laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki satu. Iya. Ah, putrinya tiga. Tiga, termasuk ibu antum satu ya? Iya, iya. iya. Terus, sebentar Pak. Eh? Sebentar Pak jadi Yang tinggal sama kakek siapa? yang putra. Yang laki-laki ini? ya Terus? Nah, pada setelah meninggal. Siapa yang meninggal? Setelah setelah yang eh, yang kakek saya ini keduanya meninggal semua. Ya. nah, nah itu yang putra ini mengungkapkan kepada adik-adiknya. Ya. Bahwa dulu itu pernah menitipkan rumahnya yang ditinggal itu. Menitipkan ya. untuk diurus atau <laughs> untuk apa? Anu, dikasihkan gitu. Oh, dihibahkan. Ya, Kak. Terus bahkan bahasanya seperti itu. Ya. Karena dan suatu hal karena seperti itu intinya. Nah, sekarang eh, empat anak ini sedang ber istilahnya ber eh, ber sengketa gitu. Ya, kayak gitu seperti itu. Hmm. Nah, konflik atau gimana itu. Nah, itu seperti gimana soalnya sampai sekarang belum bisa selesai dan capek gitu <laughs> satunya pengen yeah. ini satunya begitu tapi kalau dari Pak yang sadar yang laki-laki tadi ada bukti surat wasiatnya? Tidak ada. Baik. Iya. Dari perkataan gitu kak. Yeah. Sama sesuatu hal mungkin sampai dikatakan seperti itu dikasihkan seperti oleh kakek saya gitu. Iya. Yeah. Itu menurut Islam bagaimana? Baik. Tapi kami yang eh, jelas pengen yang satu eh, kalau putra dua, putri satu. Tapi karena ada seperti itu bagaimana? Putranya dua atau satu? Tadi satu kayaknya pak. Maksudnya pembagiannya itu tetap seperti Islam. Kan laki-laki anaknya satu kan anak ya, kakek ini. Iya satu. Anak perempuannya tiga kan ya. ya, ya. Terus. Ya itu saja pak. Ya. Istrinya sudah meninggal, istri kakek. Sampun ampun Pak. Sudah. ya ya Pak. Ya Pak Fadri. Iya, iya, iya, Allah Terima kasih Pak Ustaz. Allah barik fiik Pak Fadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Allah masya Allah. Sebagian tradisi di Indonesia, saya bertanya suaranya pelan. <laughs> Ya, kalau untuk belajar, Rasulullah SAW memuji wanita uh, Ansar. La yamna'unna al-haya'u anid-din wanita Ansar mereka berani bertanya bertanya kepada Rasulullah SAW sampai menanyakan kepada Rasulullah Azzakumullah bagaimana wanita membersihkan kemaluannya setelah dia haid kata Rasulullah letakkan kapas kemudian diberikan wewangian dan bersihkan tempat darahnya nanya lagi bagaimana ya Rasulullah maka Rasulullah mengatakan Aisyah ajarkan caranya bagaimana Eh, Rasulullah puji ini puji ini artinya ya untuk saat ada yang memang kita dianjurkan sopan, suara pelan, kemudian uh, santun dan pemalu. Tapi untuk beberapa hal lupakan ini, termasuk diantaranya menuntut ilmu. Bila tidak jelas, tanyakan lagi, tanyakan lagi, atau kurang jelas suaranya angkat suara yang kencang. Baik. Dalam kasus tanyakan al-akhfajrin ini, masya Allah, beliau menanyakan seorang wafat dan meninggalkan yaitu kakek dia dan meninggalkan ahli waris anak-anaknya istrinya karena sudah meninggal juga satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan salah satu dari perempuan ini ibu dari yang bertanya kemudian yang laki-laki itu mengatakan bahwa bapak mereka telah menghibahkan mewasiatkan dahulu ini untuk untuk dia untuk anak laki-laki ini karena tinggal bersama mereka sehingga terjadi sengketa. Bagaimana pembagian syar'inya? Pertama, seperti yang pernah kita bahas dalam bab wasiat. Rasulullah SAW mengatakan, وَأَعْتُوا كُلَّ hakin حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَسِيَّةَ لِوَارِثٍ Rasulullah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berikan setiap yang berhak menerimanya. Dan di sini laki-laki ini, kan dia mengatakan dia menerima hibah wasiat Nah, ketika wafat dieksekusi untuk milik dia. Maka ini tidak ada karena dia adalah ahli waris. Dan jatah dia lebih banyak daripada saudara-saudari dia. Ini harta akan dibagi menjadi huh, dua untuk saudara laki-laki, satu untuk saudara perempuan. Berarti dibagi lima. Masing-masing saudari perempuan termasuk ibu yang bertanya dapat seperlima, sedangkan paman dia atau anak laki-laki dari kakek tadi, saudara laki-laki dari ibu dia mendapatkan 2 per 5 ya kalau dia tetap tidak mau mempertahankan mau kayak ada ini ada ini walaupun ada pernyataan resmi dari kakek tertulis batal ini batal sampai pun hibahnya batal karena hibah yang jur yang kezaliman tidak anak-anak tidak diberikan kalau Allah taala alam kalau ribut juga, ya, setelah disampaikan dengan baik-baik, bawa ke pengadilan pengadilan agama, biar diselesaikan hukumnya secara hukum Islam. Wabillahi taufik. Jazakallah khair demikian Pak Fajri di sana barakallahu fiqh Semoga bisa difahami Pak ya Dan kita berikan kesempatan yang ketiga Sebelum kami angkat pertanyaan via pesan singkat Silakan Di 021 823 6543 Ya halo Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa mu di mana? Ya, saya Kurnia dari Madura Ustaz. Baik, dikeraskan suaranya Bu ya. Iya. Baik, <clears throat> Pada poinnya aja ya Ustaz ya. Betul Ibu. Iya. Uh, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan tema hari ini. Iya. Iya. Ini hubungannya dengan ini dosa riba Ustaz. Iya. iya. Hmm, saya mencicil rumah pada bank konvensional. Yang satu sudah lunas, yang satu belum lunas. Terus bagaimana cara saya mensucikan uh, uh, harta tersebut, Ustaz? Sekian aja Ustaz. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Kurnia. Eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fanta falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Ayat ini penutup dari ayat yang di awalnya Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu Allah telah mengharamkan riba dan mengancam pelaku riba. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang datang kepadanya peringatan Allah tentang riba dan dia mengatakan ini riba, lalu dia berhenti, langsung berhenti, yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi siapa yang kembali dan terus melakukan riba kata Allah Allah mengancam dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalam neraka maka tidaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang terlanjur melakukan riba dalam kasus ditanyakan ibu dari Madura tadi yang satu sudah lunas yang satu lagi belum bagaimana solusinya ribanya seperti yang sering kita jelaskan bahwa ini meminjam dengan uh, ada pertambahan di mana anda beli rumah cukup bisa hanya BRDP doang saja kemudian sisanya pinjam uang ke bank dengan cara dibayar berlebih ya. atau menggunakan bunga ini adalah riba rumah yang sudah lunas tadi itu sah milik ibu milik ibu atau milik yang beli rumah ini ini boleh dijual tutupi sisa yang belum lunas ya tapi sisa yang belum lunas kelebihan dari tadi bisa beli tanah atau beli sedikit rumah ya wabillahi taufiq Baik, jazakallah khair demikian Ibu Kurnia ya, di Madura semoga bisa difahami barakallahu fiik. Kemudian kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan disampaikan pendengar kita, ibu saya mendapatkan hibah saat berupa rumah dan tanah dari uh, paman kakek. Paman? Dari paman kakek disebutkan Saudara uh, ada laki-laki dari kakek. Nah, saya. Allah. Terus paman ibu berarti bukan paman kakek. Nah. Kalau paman kakek, ibu diasuh kakek oleh adik punya, ayah. Hah? Ibu diasuh oleh adik ayahnya yang tidak punya keturunan. Iya, berarti paman ibu bukan paman nah, kakek. Saya. Eh. Dan ibu memiliki tiga putri, juga memiliki saudara kandung. ibu dapat hibah dari pamannya. Nah, terus, uh, ibu diasuh. Ah, uh, ibu memiliki tiga putri, dan juga memiliki saudara kandung itu empat kakak laki-laki pada saat menerima hibah status ibu janda. Apakah berhak? tiga putri? Enam. Berapa saudara kandung? Empat kakak laki-laki. Dan pada saat menerima hibah status ibu janda. Ya, tidak umi, suami ya, ya, ya, terus itu saja. Apakah bagian bagian apa? hibahnya di apa namanya diperbolehkan? Ibu ya? sudah meninggal atau masih hidup? Masih ada. Masih ada. <laughs> Sekarang ibu mau menghibahkan atau apa? Eh, pertanyaannya mungkin tidak secara terperinci hanya sebatas pendapat hibah rumah dan tanah dari paman. Apakah itu boleh diambil semuanya oleh ibu Ustaz? Gitu. Uh, eh, pamannya sudah meninggal. Ya, pamannya sudah meninggal. Uh, Paman meninggal, kemudian dia tidak ada anak. Nah, tidak ada istri. Nah, tidak ada harta. Ada harta rumah dan tanah. Lalu dihibahkan kepada ponakannya. Ponakan wanitanya padahal ada juga ponakan laki-laki empat saudara kandung. Ya. Itu hibah pada waktu hidup diterima atau bagaimana? Nah, ya zikir, ya, sebutkan sini. Enggak jelas. Kalau enggak jelas repot tadi. Secara umum kita jawab ya. Allah taala. Kalau hibah itu sudah diterima oleh ibu tadi pada saat paman masih hidup dan diterima hibah rumah tanah dan dikuasai dia. Ya, baik suratnya ataupun lain-lainnya, maka ini milik si ibu yang bertanya ini. Dan dia masih hidup terserah dia mau dijual dia, mau diwakafkan, mau dihibahkan, mau dipakai hak milik dia. Ya. Kalau umpamanya, ya, kalau umpamanya hanya ucapan saja dan belum belum diserah terimakan oleh paman, ya, kepada ibu e, tanah tersebut dan paman kemudian meninggal, maka ini dibagi berdasarkan hukum waris, berdasarkan hukum waris. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair demikian Ibu Herna di Depok para Fik Kami akan bertanya kembali dari pendengar kita Dari Taufik di Ciputat Adik saya, adik laki-laki saya tidak uh, tidak tidak memiliki anak maksudnya Meninggalkan satu istri dan satu saudara perempuan Adik laki-laki saya tidak ada anak Nah, Terus meninggalkan satu istri Dia sudah meninggal masih hidup Sudah meninggal Baik. Yang, ah, Meninggalkan yang satu istri dan satu saudara perempuan Bagaimana pembagian warisannya? Satu istri, dan satu, satu saudara, saudara perempuan, perempuan bagaimana pembagian warisnya? Nah. Adik saya meninggal. Iya. Hah? Iya. Meninggalkan satu istri dan satu saudara perempuan. Saudara perempuan ini yang bertanya atau uh, dari umur Taufik mungkin. Mungkin. Ya. Uh. Orang tua dari mereka sudah nggak ada? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan belum tentu tidak ada. <laughs> Bagaimana? Sebaiknya walau alam kalau pertanyaan waris sebaiknya langsung nah, kecuali yang jelas rinci semuanya dia jelaskan Baik. demikian bagi para pendengar Raja secara khusus dan pemirsa TV Raja untuk pembagian waris atau pertanyaan yang tersampaikan jelas kembali ya siapa saja yang masih hidup dan yang meninggal akan lebih memudahkan besar untuk menjawab para kalafik kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda mau menanyakan masalah Anda tiga bersaudara satu laki-laki dan dua perempuan tiga bersaudara, nah, satu laki-laki dan dua perempuan. Ya. Orang tua kami itu bapak sudah meninggal dan ibu kami masih ada. Hmm. Beberapa waktu lalu ibu kami berpesan menghibahkan harta peninggalan bapak untuk dibagikan oleh kami bertiga berupa rumah dan tanah. ya, jadi pertanyaan anak sekarang, ibu sudah menikah lagi dan dikaruniai anak laki-laki satu orang. Apakah ada anak adik kami yang berbeda bapak ini berhak atas hibah tersebut? Itu ya, yang pertama. Uh, ada yang keduanya? Ada, Ustaz. Yang kedua, ibu berbicara bahwasanya dalam pembangunan rumah tersebut tidak murni uang dari uh, bapak. Bapak dan juga bapak masih memiliki hutang, tapi semua itu sudah dilunasi dari hasil ibu. payah ibu dan juga uh, dalam pembangunan dibantu juga oleh harta dari ibu. Eh, ibu ini sebelum dia menikah menikah menghibahkan waris dari suaminya kepada anak-anaknya gitu iya iya berarti yang warisan suaminya dibagi pada anak-anak saja anak satu laki dan dua perempuan karena setelah mereka terima dah mereka terima atau belum lebih baik <laughs> kalau sudah mereka terima warisan dari bapak mereka maka adik sebab seibu tidak dapat adik seibu tidak dapat, tidak dapat adik mereka yang si ibu tadi tidak dapat karena kalau ibu sudah menyerahkan dah bagi oleh kalian tiga ya dan ibu tetap dapat bagian warisan pada dasarnya ibu dapat nah, bagian warisan dari Ada. suami dia tapi dia sudah menghibahkan nah, tapi apakah hibah sudah diterima oleh anak-anaknya atau belum hmm. kalau sudah diterima oleh anak dikuasai oleh anak-anaknya maka sekarang anak yang ibu dari suami yang lain tidak dapat hibah tersebut nah, nah, saya. Eh. Jazakallah khair. Sangat demikian bagi ibu yang bertanya atau dijelaskan tempatnya barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Uh, dari uh, Pak Hendri Abu Daru Abu Pratama di Medan. Baik, silakan Pak Hendri. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Pak Hendri. Nah, begini Ustaz. Ya. Nah, Ana di waktu ada 10 tahun yang lalu. Hmm. Nah, keluarga ingin menjual harta warisan dari orang tua. Ya. Namun namun di kala itu Ana menginginkan harta itu jangan dijual. Yeah. Jadi Ana membebenkan harta waris. Apa? Oh, Ana membebenkan harta apa waris. Apa membebenkan? Ya Ustaz. Ana mem, apa tadi? Ana membebenkan. Apa itu? Alih namakan ah. harta warisan tadi itu ke atas nama Ana. Iya. Yeah. Dengan perincian Ana tidak menginginkan harta warisan itu dijual. Terus? Jadi kodarullahnya, in, eh, saya singkat, anak singkatkan, itu harta itu setelah anak miliki, anak minjam uang ke bank. Ya. Yeah. Kodarullahnya, anak dalam usaha tadi tumpur ustad Pak? Bangkrut maksudnya Pak? dalam usaha tadi anak tumpur tumpur dalam usaha tumpur itu apa bangkrut. Oh, bangkrut, masya Allah. Nah, bangkrut. Jadi Ustaz, hmm, dalam perjanjian Ana dengan keluarga, Ana nanti membayar eh, hak-hak uh, keluarga anak sanak saudara Ana tadi. Iya. Yeah. Uh, jadi karena karena bangkrutnya Ana dalam berusaha, Ana nggak bisa membayar apa yang Ana janjikan tadi, Ustaz. Iya. Yeah sehingga harta anak tadi disita oleh pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang ini Bang? Ah, iya, iya, Ustaz. Ya, karena ini bang syariah atau bukan? Uh, konvensional, Ustaz. Ya. Nah, jadi Alhamdulillah anak baru bersekitar 8 tahun 8 bulan ini tolabul ilminya di manhaj salaf. Alhamdulillah. Uh, jadi anak pun bingung untuk menyelesaikannya ini sementara anak dalam keluarga tidak ada lagi silaturahimnya Ustaz. Iya, Pak. Jadi anak istilahnya sekarang dalam keadaan jauh dari keluarga lah. Iya. Dan keluarga tidak ada mengetahui anak bahwa berdomisili di suatu tempat. Iya. Hanya uh, hanya niat anak apabila anak berhasil insya Allah anak akan membayar hutang-hutang anak kepada keluarga tadi. Iya. Namun Ya, anak pun agak begini Ustaz. Selama anak menimba tolabul ilmu di manhaj salat ini, ya. rezeki anak pun tambah seret juga. Apakah ini cobaan atau bagaimana Ustaz? Ya. Mohon solusinya Ustaz. Barakallahu fiik. khair. Baik, khair Pak Hendri atas pertanyaannya. Silakan. Nomor Pak Hendri tadi tolong disimpan. Coba tuh ada kaum muslimin yang mendengar ingin membantu beliau bisa dihubungkan. Eh, pertama ini pelajaran bagi kita semua yang dilakukan oleh yang bertanya sebuah kesalahan besar pertama tidak membagikan langsung waris ya. ini menzalimi keluarga yang lain ahli waris yang lain Allah memberikan hak mereka Lalu kita halangi Bertahun-tahun lamanya Kalau saja gaji kita yang hak kita Kita terima dari orang yang kita berikan jasa kepada dia Kita begitu mengutuk Apalagi ini yang diberikan oleh Allah Kepada para ahli waris Hak mereka Lalu kita tahan Dia ditahan-tahan ya. Karena ini hak ahli waris maka bertobatlah kepada Allah untuk kesempurnaan taubat tadi berikan hak mereka semampunya qadar Allah kemudian kezaliman yang kedua yang dilakukan oleh yang bertanya melakukan riba berharap bahwa riba tersebut bisa menambah harta dan kekayaan padahal dia menentang firman Allah yang menjelaskan ketentuan-ketentuannya yang Allah riba Allah hancurkan riba kita ingin kaya dengan riba tidak mungkin ini selagi masih di bumi Allah dan di, di bawah naungan langit Allah tapi kalau ambil dan cari bumi yang baru bikin bumi yang baru bikin langit yang baru anda bikin sistem riba untuk cari kaya mungkin bisa Allah Ta'ala alam bisa lagi di bumi Allah dan di bawah langit Allah tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan dan kekayaan dengan cara riba Allah mengatakan yamhaqullahu riba Allah hancurkan riba kesalahan yang kedua ini juga bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan ini dan nyata firman Allah dalam hal ini Allah hancurkan riba hancur usahanya hancur usahanya ya, bangkrut usahanya dan sekarang hidup dalam kesusahan Alhamdulillah telah menemukan jalan yang benar untuk bertobat kepada Allah Jalla fi'ula maka seperti yang saya sampaikan tadi tolong e, simpan nomor beliau bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin memberikan atau menyerahkan zakat atau menyerahkan bantuan kepada hamba Allah yang membutuhkan ini yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk menutupi hutang-hutangnya kepada pihak keluarganya silahkan wabillahi taufik Jazakallah khairan penjelasannya demikian Pak Henry para fik ya semoga Allah memberikan kemudahan bagi Bapak ya untuk melunasi dan mengembalikan harta yang kepada yang berhak. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ummu Nur Aini. Di mana? Di Cibubur, Bapak. Baik, silakan Ummu. Assalamualaikum mohon maaf uh, ini suaminya dengan ya, apa -apa. Agus dengan Pak siapa Agus Pak Agus silakan Pak Agus ya gini Pak Ustad Betul uh, eh, saya uh, dengan istri mm -hmm. kemudian apa saya itu istri itu dapat uh, ini dapat uh, rumah uh, atas uh, diberikan ibu orang tua jadi yang pertama diberikan orang tua terus yang kedua diberikan ayah juga. Bentar, Atau diberikan orang tua, diberikan ayah dua rumah berarti? Iya dua Uh, eh, per, enggak, pertama diberikan rumah, terus kemudian uh, berapa bulan kemudian, eh, setahun dia diminta ibu, terus dikasihkan. Diminta ya. ibu rumah itu? Ya, terus dikasihkan lagi. Kembaliin lagi? Dikembaliin lagi, diminta ibu, kembalikan lagi. Gitu. Terus? Terus yang kedua, uh, kita juga diberikan rumah. Bisa eh, rumah lagi. Tanah, tanah, tanah. Tanah. tanah. Ini yang berikan siapa? Uh, orang tua juga, orang tua. Bapak atau ibu? Bapak ibu sama. Uh, bapak yang ngasih oh, kan bapak waktu waktu di notaris. Sebentar, sebentar. Yang pertama yang ngasih siapa? Bapak atau ibu? Ibu, ibu. Memang harta ibu. Uh, ya enggak sih harta bapak ibu sih tapi dibalik nama suratnya balik nama gitu Ustaz. Baik, terus. Nah, terus yang kedua itu diberikan tanah. Jadi tarik lagi yang pertama tadi. Iya, ditarik yang tanah. Terus tapi sudah diterima atau belum yang yang rumah terutama tadi? Sudah. Ber, Dari tempatin. Akta aja berbentuk akta aja. Berbentuk akta. Berbentuk akta. sertifikat. Sudah okay. sertifikat. Sudah sertifikat sudah diterima oleh sudah anak. Sudah diterima. Ha. Terus tak. diambil ibu. Diminta pindah ibu, sertifikat lagi. Ya, diminta dikasihkan itu. Artinya pindah sertifikatnya lagi. Iya. Terus? Terus yang kedua tanah juga diberikan. Tapi itu masih nama istri sampai sekarang masih. Nah, persoalannya gini, ke, eh, kebetulan uh, bapak meninggal, ya. ayah ayah meninggal, terus uh, berapa tahun kemudian ibu memberikan uang kepada istri, uh, uang uh, ya cukup besar lah, yeah. cukup besar. Ah, permasalahannya saya sama istri bilang mah, itu uh, saya nasihatin istri ya. pada saat memberikan uang itu orang tua sudah nggak ada ini ini waris ini orang tua yang mana nggak ada uh, bapak bapak nggak ada bapak nggak ada terus ibu ibu memberikan uang itu dalam rangka dulu waktu uh, kita bangun rumah ibu nggak membantu pada anak-anak yang lain dibantu uh, uh, istri belum dibantu waktu bangun rumah gitu loh, setelah sekian tahun gitu. Iya. Ini uang uang bapak atau ibu? Eh, nggak uh, tahu dok, karena bapak nggak ada. Apakah itu hasil penjualan tanah? Hasil informasinya hasil penjualan tanah, tanah laku, kemudian tanah tanah siapa tanah bapak atau tanah ibu ya itu kita nggak tahu nggak diberitahu cuma waris atau <laughs> ya, itu takut aku waris atau bukan nggak saya iya, iya takutnya itu Aris, saya bilang istri mah itu. Uh, Pak Agus Pak Agus ya Pak Agus tinggal di Cibubur kan ya iya Cibubur Jakarta maksudnya iya iya Iya, sebaiknya kalau tidak terlalu jauh kalau ada waktu mampir ke ya. Al atau ke Roja atau ke tempat kediaman okay. saya baik. lebih baik ya. ambil nomor teleponnya dari ya. dari ini lebih baik, baik karena permasalahannya lumayan oke okay. uh, iya. ya. baik iya. demikian Pak Agus ya, ya. jazakallah iya, khair ya terima kasih ya Allah Baik, jazakallah khair Pak Agus dan Ibu Umunur ini ya nah, bisa. Sebentar, memang saya nah, nasihatkan bagi kaum muslimin pendengar uh, pemirsa yang dekat bisa berhubungan langsung, sebaiknya masalah waris seperti tadi ya, ada yang bertanya kemudian tidak harus jawab. Kalau pagi kalau berhubungan dengan saudara yang lain, nah. harus dikumpulkan semuanya. Ya. Tapi kalau sekedar, tapi kalau jauh tidak repot untuk bertemu, sekedar hanya himbauan saja mungkin insya Allah bisa kita berikan melalui media ini wabillahi taufik jazakallahu khair demikian barakallahu fikum kami berikan kesempatan berikutnya silakan di belakang Pak Agus di 0218236543 ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana Pak Pak Samsir di Jakarta Pak, siapa Samsir di Jakarta ya, Pak Samsir silakan ya mengenai uh, rumah kos Pak ya mm -hmm saya punya kos ini yang ngekos orang yang dari misalkan bank konvensional. Yeah. Terus satu lagi dari uh, maaf yang klub malam begitu mungkin. Hmm. Bagaimana yeah. saya menerima uang kosnya ini? Baik. Itu saja Pak Samsir. Iya. Ya. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsir, yang pertama, ya, kalau yang jelas umpamanya merusak seperti yang di klub malam, akan merusak lingkungan Anda sendiri. Maka sebaiknya jangan terima kos. Eh. Kalau di bank konvensional, permasalahannya mungkin kalau Anda tahu bahwa dia tidak ada jasanya yang halal, ya, Anda tidak boleh menerima gaji dari dia maaf menerima upah pembayaran rumah karena gajinya berasal dari yang haram sebaiknya dari awal anda sampaikan tanyakan ke dia tapi telah terjadi sampaikan lagi sekarang ya wah mohon maaf saya tidak bisa terima anda untuk menunjukkan kos ya bila anda tidak ada gaji yang halal Wabillahi ya, itu Jazakallah khairan atas Ustaz. Kami akan kembali uh, beberapa pertanyaan di pesan singkat dari pendengar kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya memiliki saudara kandung akan tapi dia kafir apakah berhak mendapatkan harta waris tidak insyaallah pada waktunya akan kita jelaskan sebab warisan diterima nah. tilafuddin perbedaannya agama tidak akan terjadi saling waris Baik. Allah mengatakan la yarisul muslimul kafir muslim tidak menerima dari kafir dan sebaliknya nah Demikian bagian yang bertanya jazakallah khair kami akan pertanyaan kedua. Saya pegawai bank dan sudah berkeluarga, Pak Ikhwan di Bekasi. Apakah saya resign terlebih dahulu kemudian menjadi kerja pengganti atau dari penghasilan pengganti dulu setelah itu resign? Saat mana yang lebih uh, maslahat dan mohon nasihat? mohon musta'an. Jadi maslahatnya adalah ikuti firman Allah. Man ja'ahu mau'izatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man aada faulaika ashabun nar siapa yang datang kepada dia peringatan Allah tahu dia bahwa dia selama ini lembaga yang riba menentang Allah berperang melawan Allah subhanahu wa ta'ala fantaha Allah suruh berhenti dulu bukan cari makan dulu kata Allah hmm. berhenti setelah anda berhenti Allah bukakan rezeki untuk anda dari yang cara yang halal ya mungkin akan berat awal tahap awalnya tapi ini cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala وما من دابة في الأرض إلا على Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa Allah mengatakan tidak satu pun yang melata di muka bumi Allah melainkan Allah telah menjamin rezekinya yang melata ya semut lihat semut pernah mereka sekolah ngerti semut berhitung kecil sekali tapi rezekinya terkadang Allah letakkan dalam air gula di depan anda Siapa yang menunjukkan kepada dia situ rezekimu yang sebut? Hmm. Allah Jalla fi'ula. Allah yang menunjukkan rezekinya. Nah. Allah tidak akan menyanyiakan walinya orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar dari sesuatu yang susah. Wabillahi taufik. Nah, Jazakallah khair demikian Pak Ikhwan di Bekasi. Semoga Allah kasih kemudahan Pak. Barakallahu fiik. Dan kami ke pertanyaan berikutnya begitu banyak pertanyaannya. Ini yang kita terakhir Ustaz. Ya. Ini pertanyaan terakhir yang begitu banyak disampaikan pendengar kita. Apakah Ustaz apakah dalam Islam ada harta gono gini di mana ya, dalam iya. sebuah rumah tangga itu dibangun uh, kehidupan perekonomian dari suami dan istri yang bekerja. Ustaz. Eh, saya kira ini sangat menarik temanya nah. dan tidak cukup saya menjelaskan dalam waktu 5 menit insyaallah pekan depan ingatkan akan kita bahas lebih rinci lagi tentang amwal musyarakah bain zawjain. Ya, serta yang penggabungan antara suami dan istri. Ya. Yang jelas dari namanya gunung gini bukan dari Arab. Mhm. Semua istilah dalam agama kita dari bahasa Arab. Nikah, talak, ah, hulu, nafkah, semuanya bahasa Arab. Ya, sholat, saum, zakat, haji dari bahasa Arab tapi yang ini gono gini saya pasti bukan bahasa Arab hmm. karena saya sebelas tahun di Arab tidak pernah dengar kata ini di sana nah. ya tapi insya Allah lebih rincinya pada pertemuan depan khair, insya kita lanjutkan nah, insya Allah. Jazakallah khair ya, sebagai kesimpulan saja ya sebagai kesimpulan pemasalan waris pemasalan yang sangat penting sekali berkaitan dengan rezeki dan harta dan berkaitan dengan keadilan dan kezaliman kepada orang yang terdekat karena para ahli waris adalah kerabat bila kerabat menzalimi kerabat yang lain adalah kezaliman yang paling berat sekali ketika menzalimi orang terdekat dari diri anda bisa jadi ibu menzalimi anaknya bisa jadi saudara menzalimi saudarinya saudari menzalimi kakaknya ya menzalimi adik-adiknya ya. dan kezaliman zulumatun yaumal qiyamah membawa kepada kegelapan di dunia dan akhirat kepada pelakunya semoga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelajari syariatnya dan berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari setelah pelajarinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.